Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan telah terdahulu kalimat kami untuk para hamba kami al-mursalin yang diutus. Qala haddatsana Khalat ibn Yahya al-Kufi Abu Muhammad al-Kufi aslinya Kufa tinggalnya di Mekah <clears throat> qala haddatsana Umar bin Dzar Umar bin Dzar Al-Hamdani Abu Dzar Al-Kufi qala ia berkata sami'tu abi aku mendengar ayahku Dzar bin Abdullah <clears throat> Abu Umar Al-Kufi yuhaddithu an Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair Abu Muhammad Al-Kufi <clears throat> qala an ibn Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala beliau bersabda, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma yamna'uka? Apa yang menghalangimu antazurana engkau mengunjungi kami aksar lebih banyak, lebih sering mimma tazuruna daripada biasanya atau yang eh, sebelumnya?" Rasulullah pengen Jibril datang mengunjungi Rasulullah lebih sering. Nah ini, ini menanyakan kepada Jibril, apa bisa? Kenapa engkau tidak mengunjungi kami lebih sering? Nah ini, Rasulullah SAW eh, merindukan Jibril. Ketika Jibril datang, eh, kesempatan Rasulullah menyampaikan Nah ini kenapa kok nggak lebih sering saja? Maka fana zalat turunlah ayat ini. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ya, eh, tidaklah turun Jibril itu tidaklah ya, turun atau kami para malaikat atau uh, Allah tidaklah menurunkan illa bi amri rabbi kecuali Jibril itu turunnya harus dengan perintah Allah. Kalau diperintahkan turun, turun datang membawa wahyu. Karena tugas Jibril adalah membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Kalau enggak diperintah, enggak disuruh oleh Allah, Jibril enggak akan turun tidak akan datang kepada Rasulullah SAW. Maka Jibril hanya datang kepada Rasulullah apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki, mengizinkan atau memerintahkan kepada Jibril. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Nah ini. Nah di sini disebutkan eh, miliknya apa yang ada di antara di depan kami dan di belakang kami para rasul, para malaikat tidaklah mereka turun ke dunia ini Jibril ataupun yang lainnya kecuali kalau diperintahkan oleh oleh Allah. Jadi para malaikat mereka ini tidak bisa sembarangan atau semaunya. Nah ini malaikat itu mereka hanya menjalankan perintah Allah azza wajalla. Hanya menjalankan perintah Allah menurunkan kalimat-kalimat Allah azza wajalla. Jika diperintahkan turun, jika tidak ya tidak akan turun. Maka di sini Rasulullah SAW e, memahami apa penyebab Jibril ini datang e, kadang lama tidak datang. Bahkan wahyu antara wahyu pertama dengan kedua ini juga tidak tidak sebentar. Artinya Rasulullah merasakan lama. Ini karena memang belum diperintahkan oleh Allah untuk turun. Maka baru Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk kedua kalinya eh, turun surat Al-Muzammil atau Al-Muddassir. Maka baru Jibril ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Nah di sini. Nah ayat inilah yang eh, menjadikan Rasulullah SAW memahami bahwa para malaikat termasuk juga malaikat Jibril hanya turun atau datang apabila diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Qala kana hadzal jawab li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. <clears throat> Jadi ayat ini uh, jawaban dari pertanyaan Rasulullah kepada Jibril. Jadi Rasulullah tanya kepada Jibril yang jawab Allah langsung. Ini yang menjawab Allah langsung dengan turun ayat ini kepada beliau. Sampaikanlah oleh malaikat Jibril. Dari sini Rasulullah SAW memahami eh, bahwa Jibril tidak bisa kemudian bisa diajak janjian. Diajak janjian oleh Rasulullah SAW kecuali kalau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila diizinkan oleh Allah, maka Jibril datang. Ini subhanallah. Nah, ini ini hadis ketiga dalam bab ini. <clears throat> Eh, dan ini sudah disebutkan hadis ini juga di dalam kitab tafsir tafsir ayat ini juga. Ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. <clears throat> Tidaklah kami turun kecuali karena perintah Rabbmu, perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Jadi tidaklah malaikat Jibril itu turun eh, sesuai dengan keinginannya, tetapi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla yang ber eh, yang berwenang eh, untuk menugaskan Jibril untuk datang ber Rasulullah SAW atau para nabi sebelumnya. Hadis yang berikutnya hadatsana Yahya Yahya bin Ja'far البارقي <clears throat> Abu Zakaria Al-Bukhari Beliau juga dari Bukhara Kala Haddathana Waqi Waqi Ibn Al-Jarrah Beliau juga gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Waqi Ibn Al-Jarrah Gurunya Imam Syafi'i dan salah satu yang dekat dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala eh, <clears throat> dan termasuk Imam Syafi'i eh, apabila mengeluhkan ya, curhat, curhatnya kepada Waqi. Nah, ini curhat kepada Waqi Ibn Al-Jarrah. Nah, ini Waqi bin Al-Jarrah rahimahullah taala Abu Sufyan Ar-Ru'asi. Ini Abu Sufyan Ar-Ru'asi, Kufi. Beliau seorang hafid dari Asbahan ini <clears throat> qala anil Amash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim Ibrahim An-Nakhai <clears throat> qala an Alqamah dari Alqamah Alqamah ini adalah eh, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Kufi sanatnya Kufiyun dan kufiyun ketika meriwayatkan an Abdullah Abdullah maka itu adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tinggal di Kufah dan menjadi uh, ulamanya Kufah. Jadi, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah di dalam hadis seringnya yang dimaksudkan Abdullah Ibnu Mas'ud. Kadang-kadang maksudnya yang lainnya apabila ada korinah atau ada tanda-tanda bahwa ini tidak mungkin Ibnu Mas'ud. Ini, <clears throat> bermaksud eh, beliau eh, tinggal di Kufah sampai <clears throat> dia meninggalnya ada yang mengatakan di Kufah, ada yang menyebut di Madinah. Ini beliau eh, tinggalnya di Kufah tetapi akhir hayatnya disebutkan bahwa beliau ingin kembali ke Madinah dan meninggal di Madinah. ini. Meskipun dalam sebagian Dikatakan meninggalnya juga di Kufah. Abdullah mengatakan, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah." Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harsin bil Madinah. Dalam sebuah harsin ya, sebuah kebun yang ada di Madinah wa huwa muttaqiun ala asib. Ketika itu beliau bersandar pada pelepah asib pelepah kurma ini pelepah yang belum uh, belum terbuka daunnya ala asibin pada pelepah kurma karena ini di dalam kebun kurma Famar Kaumin min al yahud ketika itu lewatlah uh, kepada kaum dari kalangan kaum Yahudi Fakalah ba'aduhum li ba'din Sebagian orang Yahudi ini berbicara kepada yang lainnya, saluhu anir ruh. Coba tanya tentang ruh. Coba saja tanya tentang apa? Tentang ruh, ngetes. Mereka ingin ngetes Rasulullah SAW. Wakala ba'duhum la tasaluhu anir ruh. Jangan tanya tentang ruh. Nah, ini mereka perbincangan mereka eh, ada perbedaan pendapat. Tanya tentang ruh Oh jangan tanya tentang ruh. Nah ini. Maka mereka pun akhirnya udah tanyakan saja. Ini cuma pengen apa? Pengen ngetes, pengen tahu. Faqama kian alal asib. Ketika itu Rasulullah bersan, mau berdiri bersandar pada pelepah kurma tadi, wa ana khalfah. Sementara aku ada di belakang beliau. Fadhanantu annahu yuha ilaihi saya kira beliau sedang turun wahyu ketika itu. Dan benar eh, Rasulullah itu kalau turun wahyu para sahabat hafal tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kalau Rasulullah itu turun wahyu. Eh, ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan Ibnu Mas'ud mengatakan saya saya kira beliau pas sedang turun wahyu ketika itu. Nah, ini. Dan benar ternyata Rasulullah menyampaikan ayat. Faqala wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini ketika orang Yahudi ini bertanya tentang ruh, turun wahyu langsung jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Yasalunaka 'anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Itu urusannya urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh atau ilmu yang lainnya melainkan hanya sedikit manusia itu pengetahuan mereka tentang ruh hanya apa sedikit hanya global saja yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW tidaklah Rasulullah mengetahui tentang ruh kecuali yang diwahyukan kepada beliau seluruh informasi tentang ruh itu adalah wahyu Rasulullah SAW tidaklah memberitakan tentang sesuatu perkara gaib, ruh ataukah yang lain, kecuali itu adalah wahyu. Meskipun bukan dalam bentuk Al-Quran, akan tetapi Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, bukan hanya Al-Quran, akan tetapi juga yang mengiringi Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Wahyu yang mengiringi Al-Quran dan senantiasa nggak akan berpisah dengan Al-Quran. Sunnah itu nggak akan berpisah. Rasulullah mengatakan walan yatafarraqa. Keduanya itu kata Rasulullah Al-Qur'an dan sunnah lan yatafarraqa hatta yarida alayal hud. Hingga keduanya akan didatangkan kepadaku di telaga. Al-Qur'an dan sunnah tidak bakal apa? Berpisah, tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang ingin memisahkan Al-Quran dan Sunnah maka orang yang ingin memisahkan satu perkara yang satu keduanya itu lan yatafarraqu. Rasulullah sendiri yang mengatakan keduanya tidak bakal apa? Tidak bakal berpisah. Nah ini, tidak bakal berpisah sampai nanti keduanya Al-Quran dan Sunnah ini didatangkan kembali karena di akhir zaman Rasulullah SAW memberitakan nanti di akhir zaman Al-Quran itu nanti akan diangkat Wahyu ini Al-Quran akan diangkat Ketika Rasulullah memberitakan tentang Al-Quran Bahwa Al-Quran ini bakal diangkat Nah ini Dari hafalan bahkan Hafalan manusia Al-Quran ini bakal diangkat dari dari bumi ini sehingga tidak tersisa satu ayat pun bahkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Al-Fatihah. Nanti akan dilupakan oleh orang-orang yang masih tersisa menghafal sebagian Al-Qur'an, maka itu semuanya akan diangkat. Seandainya masih ada orang yang hafal Quran, maka di malam hari besoknya dia sudah lupa. Sudah lupa Bukan hanya yang dihafalkan, tetapi yang tertulis di mushaf, yang dinukil di dalam kitab. Nah ini, di dalam kitab. Maka ini semuanya akan diangkat oleh Allah di akhir zaman. Jadi wahyu ini akan diangkat. Ketika Rasulullah memberitakan tentang Al-Quran nanti dicabut di akhir zaman Al-Quran bakal diangkat Sementara Rasulullah juga mengabarkan keduanya Al-Quran dan apa? Sunnah itu tidak akan berpisah Konsekuensinya Dua-duanya juga apa? Diangkat Dua-duanya diangkat Ini adalah <clears throat> Makna yang terkandung dalam eh, Kumpulan dari hadis-hadis ini Apabila disimpulkan Maka Al-Quran dan Sunnah juga akan ya, diangkat Di akhir zaman Ini, ini zahirnya Intinya tidak tersisa di dunia ini wahyu. Baru nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar Rasulullah di telaga maka didatangkan nah ini kepadaku didatangkan kepadaku Al-Qur'an dan Sunnah ini. ini <clears throat> nah, disebutkan faqala ba'dhum li ba'din. Nah ini akhirnya orang Yahudi ini akhirnya mereka berkata satu dengan yang lain Qad qulna lakum la Kan sudah ku bilang tadi, jangan tanya dia. <laughs> Akhirnya justru apa? Justru mereka eh, mereka akhirnya dijawab langsung oleh Allah. Ya, ini. Dijawab dan orang Yahudi meskipun mereka tahu kebenaran, mereka tidak masuk Islam. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi mereka menyembunyikan kebenaran bahkan meskipun mereka itu sudah tahu kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran sifat karakter mereka ini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang Yahudi, Bani Israel, mengenal beliau Rasulullah SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Siapa yang gak kenal anaknya? Sendiri. Jadi mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Karena disebutkan di dalam kitab mereka, dalam Taurat beritanya lengkap. Ya ini, bahkan detail. Detail sifatnya Rasulullah pun juga ada. Makanya Salman Al Farisi kenapa kemudian bisa menemukan Rasulullah dan langsung beriman? Karena pendeta sebelumnya Nasrani juga sudah mengabarkan nanti akan datang nabi terakhir sifatnya demikian demikian demikian tempatnya disebutkan sifat-sifat Madinah sifat kota Madinah disebutkan oleh pendetanya kepada eh, kepada Salman makanya Salman pengen datang ke Madinah kenapa karena pendetanya berpesan pendeta terakhir ini berpesan nah ini saya nggak punya siapa-siapa lagi yang sepemahaman denganku maksudnya yang satu akidah karena para pendeta Nasrani pada zaman itu sudah banyak yang memiliki pemahaman sama dengan uh, pendetanya Salman ini mereka semuanya digenosid dihabisi oleh siapa oleh uh, pendeta ataukah oleh uh, pa, uh, oleh Romawi ini dan gereja yang membawa membawa pemahaman baru yaitu trinitas bahwa Trinitas Trinitas ini adalah dogma yang dipaksakan nah, ini dipaksakan nah, ini ketika diputuskan dalam konsili di Indonesia di tahun 325 Masehi di Indonesia dengan eh, dengan perintah dari Konstantin Kaisar Konstantin ketika itu memerintahkan untuk diadakan nah ini dan dimodifikasi ajaran Nasrani di modifikasi sehingga ditetapkan Isa sebagai uh, salah satu dari Trinitas. Nah, ini tiga tapi satu. Nah, kemudian ditetapkan tanggal lahirnya tanggal 25 Desember yang bertepatan dengan uh, peringatan yang sudah berjalan sebelumnya. Memperingati Dewa Matahari. Nah ini, ini digambarkan eh, Nabi Isa seperti halnya dewa matahari atau anaknya dewa matahari. Sehingga untuk menyesuaikan dengan keyakinan bangsa Romawi sebelumnya supaya bisa diterima. Ya, tinggal memindahkan sedikit, memodifikasi sedikit keyakinannya, disinkronkan, didekatkan dengan keyakinan bangsa paganis Romawi eh, dengan apa yang ada dalam Nasrani. Namanya saja diganti ini dewa matahari eh, ini diganti dengan Allah Bapa yang di surga ini eh, dan seterusnya ini sehingga eh, akhirnya mereka bangsa Romawi menerima kemanasrani tetapi yang sudah dimodifikasi ini Adapun yang masih meyakini keyakinan lama yang meyakini bahwa Nabi Isa ini adalah seorang nabi atau rasul maka mereka harus dia apa? Eh, dipaksa untuk mengikuti ajaran baru yang sudah diputuskan tersebut dan ajaran lama ini harus ditinggalkan. Kalau tidak maka di dihabisi. Nah, mereka yang bertahan yang bertahan dengan keyakinan mereka maka mereka akan dihabisi atau menyembunyikan. Nah ini sembunyi-sembunyi dalam mengajarkan uh, akidahnya. Dan demikianlah yang di eh, diajarkan eh, uh, pendetanya Salman Al-Farisi. Nah itu. Maka orang Yahudi ini mereka sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Rasulullah SAW. Kebenaran Rasulullah SAW. Qad kulna atas la Nah ini kan sudah bilang. Nah ini kan sudah kami bilang jangan tanya. Kok masih tetap apa? Tanya. Karena mereka berselisih. Ada yang jangan tanya, ada yang tetap mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW. <clears throat> Nah hadis ini menunjukkan bagaimana kaum Yahudi ya, di dalam keyakinan mereka sebenarnya mereka tahu kebenaran. Nah ini mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mau menerima, tidak mau masuk Islam karena kesombongan mereka. Qala haddatsana Ismail. Ismail bin Abi Uwais Al-Madani. Haddatsani Malik, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Abu Abdullah Al-Madani Imam Darul Hijrah Al-Asbahi Qala an Abi Zinad Abu Zinad Abdullah bin Zakwan <clears throat> Qala anil A'raj dari Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmus Qala an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda takaffalallahu Allah menjamin liman jahada fi sabilih bagi setiap yang berjihad di jalannya la yukhrijuhu ilal jihad <clears throat> tidak mengeluarkan dirinya dari rumahnya kecuali niatnya jihad sabilillah tidak ada niat yang lainnya ikhlas betul-betul karena Allah bukan karena nanti kalau saya nggak keluar eh, saya dikira penakut jadi dia keluar hanya karena apa? Supaya nggak disebut penakut. Sebenarnya tidak mau. Dan demikian orang-orang yang berpenyakit ria maka eh, Rasulullah SAW menyebutkan kalau orang itu niatnya betul-betul jihad visabilillah Allah jamin. Nah, ini. Nah orang yang berniat jihad visabilillah watas di kalimatihi dan membenarkan kalimat Allah di sini Rasulullah mengatakan kalimat. Tasdik kalimatih. Kalau disebut kalimat dan kalimat itu adalah ucapan, firman, perkataan disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah. Dan orang itu yang beriman adalah membenarkan kalimatihi yang menunjukkan sifat kalamullah. Sifat firman Allah. Allah berfirman. <clears throat> Coba diatasin. <clears throat> Wa tasdiqu kalimatihi. Membenarkan kalimat Allah. Ini. Bi an yudkhilahul jannah. Maka Allah jamin Allah bakal masukkan ke dalam surga au yarji'ahu ila maskanihi atau akan dikembalikan ke tempat tinggalnya alladhi kharaja minhu yang dia keluar darinya ma'amana min ajrin nah ini di samping ganjaran yang mereka dapatkan au ghanimah atau ghanimah nah ini atau ghanimah yang mereka dapatkan <clears throat> nah ini ya, ini bab yang berkaitan dengan hal ini yaitu tasdik kalimati syahid dari hadis ini adalah membenarkan kalimat Allah azza wajalla Baik. Baik. Kita lanjutkan. Masih dalam bab ini. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir. Muhammad ibn Katsir al-Abdi. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan al tsauri Qala anil A'mash Sulaiman bin Mehran An Abi Wa'il dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah <clears throat> An Abi Musa dari Abu Musa radhiyallahu anhu Abu Musa Al-As'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu mengatakan, "Ar-rajulu yuqatilu hamiyatan." Seorang dia berjihad, berperang hamiyah. Itu karena hamiyah, karena uh, membela kaumnya. Hamiyah Orang itu berjihad atau berperang karena membela kaumnya. Bukan visabilillah tapi visabili kaumih, hamiyah. Hanya karena apa? Eh, semangat kefanatikan terhadap kaumnya, kesukuannya, atau jahiliyah. Wa yuqatilu syaja'atan. Ada orang itu eh, berperang karena hobi. Pemberani. Nah ini Bahkan niatnya apa? Latihan mungkin ya. Eh, ini niatnya latihan katanya. Ada sebagian orang itu apa? Oh ini jihad di di Indonesia itu cuma latihan saja. Eh, ini yang asli di Afghanistan. Eh, ini. Nah, itu <clears throat> cuma latihan. Subhanallah. Nah, ada orang yang berperang hanya karena pemberani. eh, ini karena memang orang pemberani. Wa yuqatul riya'an. Ada yang perang itu karena riak, ingin dipuji. Nah ini, wah ini fulan berangkat jihad ini. Wah ini berarti orang yang apa? Orang yang uh, dia ingin dapat pujian. Ini riak. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Mana yang dari tiga orang ini yang dia itu dikatakan visabilillah. Nah eh, ini visabilillah mana yang dikatakan yang termasuk orang yang visabilillah. Ini pertanyaannya. Ini satu orang ini cuma tanya tiga niat atau tiga kelompok tiga macam orang. Maka ditanya yang visabilillah itu yang mana, yang yang siapa dari tiga orang ini? Eh, kelihatannya dia tidak memahami bahwa eh, niat itu cuma tiga ini. orang berjihad berperang itu hanya karena apa? Tiga ini. Mana yang bisa fisabilillah? Kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberi jawaban yang sifatnya kaidah. Sifatnya adalah apa? Kaidah. Kata Rasulullah, man qatala barang siapa yang dia itu berperang litakuna agar eh, ini supaya kalimatullah dari sini disebutkan apa? Kalimat Allah. Rasulullah mengatakan kalimat Allah. Jelas Rasulullah mengatakan kalimat dan kalimat itu maksudnya adalah kalamullah. Nah ini agar supaya firman Allah atau kalimat Allah. Nah ini agar supaya Al-Qur'an firman-firman Allah azza wa jalla hiyal ulya. Itu yang paling apa? tinggi. Kalimat Allah yang paling tinggi. Nah ini Pokoknya niatnya jika dia itu niatnya ketika berperang agar kalimat Allah itu tinggi. Ya, ini mengagungkan agar diagungkan firman-firman Allah. Maksudnya ditegakkan Nah ini firman Allah yang diturunkan oleh Allah ke, kepada Rasulullah SAW itu paling tinggi di muka bumi ini diagungkan dan dihormati dilaksanakan dijalankan firman Allah maka fahuwa fi sabilillah maka dialah yang di jalan apa di jalan Allah ini orang yang berada di jalan Allah ini kaidah yang paling penting ya, niatnya cuma satu agar kalimat Allah di atas ya, di atas yang lainnya nah ini tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya Taip, ini yang bisa kita bahas <clears throat> dalam eh, kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan dalam bab yang berikutnya insyaallah taala.